Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah berangkat dengan selamat dan kembali pun dengan selamat. Sementara di sana kita dengarkan adanya korban ikhwah yang berangkat dari Brebes menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan dan dua meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah Jalla wa ala hitung apa yang telah dia niatkan, apa yang dia langkahkan berangkat menuju daurah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini alhamdulillah berangkat dan pulangnya pun dengan sebaik-baiknya itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri bersama. Selain dari itu tentunya kita berusaha untuk mendapatkan manfaat dari acara daurah ilmu yang bermanfaat ilmu yang berbekas pada diri kita masing-masing itulah target yang kita inginkan menghadiri acara tersebut. Kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana telah kita tahu bersama dan kita sudah memasuki pada bab yang ke-31 Semoga masing-masingnya telah membawa kitab Naam Bab ke-31 tentang Al-Islah Bainan Nas Al-Islah Mendamaikan Bainan Nas Di antara manusia Yakni upaya melakukan perdamaian yang itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita tahu kebiasaan dari penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah selalu membawakan dalil-dalilnya didahulukan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan kemudian berikutnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dalil Al-Quran beliau bawakan empat ayat dari surat yang berbeda maka disimak bersama matan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah masing-masing menyimak kitabnya termasuk ummahat ibu-ibu yang di belakang tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya jika ada juga yang masih berbicara tolong diingatkan masing-masing serius menyimak, mencatat, mendengarkan termasuk bagi semuanya diupayakan didampingi dengan mushaf karena kita sedang membahas dalil dari Al-Qur'an. Masing-masing mendampingi dirinya dengan mushaf. Qala Allah Ta'ala لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سورة النساء آية 114 وقال تعالى والصلح خير سورة النساء آية 128 وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم Surat Al-Anfal ayat yang pertama Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Kita sedang berada pada Dalil yang pertama yakni surat An-Nisa ayat ke-114 Sebagian telah kita bahas tafsirnya masih perlu dilengkapi insyaallah taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan la khaira fi katsirin min najwahum la khaira tidaklah tidak ada kebaikan bi pada kebanyakan min najwahum bisikan-bisikan mereka maka bentuk-bentuk bisikan yang ada berdasarkan dari ayat ini la khaira tidak ada kebaikan padanya illa man amara bi sadaqatin kecuali bisikan yang di sana terkandung amara bisadaqatin memerintahkan untuk kebaikan, memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah au ma'rufin atau terkecuali bisikan yang ma'ruf yang mengajak kepada perbuatan baik au islahin bainan nas atau bisikan yang Mengandung kebaikan adalah upaya untuk mendamaikan di antara manusia. Antum berikan tanda kata islah bainan nas sebagai syahid atau bukti keterkaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Mengapa penulis bawakan ayat itu? Kaitannya pada kata islahin bainan nas. Maka antum berikan tanda dengan pensil dengan stabilo dengan pena dan sebagainya untuk membuktikan itulah buktinya keterkaitannya dengan bab maka diperkecualikan tiga bisikan tadi yang baik adalah amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas kemudian kalau dilengkapkan ayat itu wa may yaf'al dzalik siapa yang lakukan hal demikian itu ibtigha amardatillah semata dia lakukan mencari keridhaan Allah fasaufa nu'tihi maka akan berikan dia akan Allah kami berikan kepadanya kata Allah ajran azima pahala yang demikian besar ganjaran bagi mereka yang melakukan tiga perbuatan tadi amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas telah disebutkan riwayat dari salaf saya ulang sebagian diantaranya Pertama yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan mendamaikan manusia, mendamaikan saudaranya Kata Anas, "Man aslaha baina tsnain" Siapa yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, a'tahullahu Allah akan berikan kepadanya bikulli kalimatin pada setiap kata yang dilontar sehat nilai memban Maka Hal semacam ini perlu dicatat supaya tidak hilang atau lewat begitu saja. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua yang juga sudah disebutkan pada kajian lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala sadaqatin?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang suatu sedekah yuhibbu Allah wa rasuluh yang mana Allah dan Rasulnya cinta kepada bentuk sodakah tersebut. Sodakonya bukan dalam bentuk harta, bentuk uang. Tapi maka diterangkan di sini tasluh baina unasin idza tafasadu Engkau damaikan manusia tatkala mereka sedang fasad, sedang rusak. Wa taqarrab bainahum dan kau dekatkan di antara mereka. Idza taba'adu tatkala mereka sudah saling berjauhan. Insya Allah pembahasannya sampai di situ pada kajian yang lalu. Maka ingin saya tambahkan riwayat berikutnya menukil apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah berkata Al Imam Al Auza'i rahimahullah Ma khatwah ahabbu ila Allah azza wa jalla Tidak ada suatu langkah yang lebih dicintai di hadapan Allah azza وجل من min khutwatin dibandingkan suatu langkah fi islahi zatal bain dalam upaya mendamaikan melakukan islah di antara sesamanya. Ini juga terkait dengan keutamaan mendamaikan saudaranya, masih melanjutkan perkataan beliau. Waman aslaha nain Dan siapa yang menamaikan di antara dua saudaranya yang sedang berselisih. Kata Allah lahu maka Allah catat baginya bara'atun minan nar dipisahkan dia dijauhkan dia dari azab an-nar Naam sudah kita dapatkan tiga riwayat. Ditambahkan riwayat lagi. Agak sedikit dipercepat karena waktu terbatas. Kata Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibni Al-Munkadir. Tanaza' rojulan fi nahiyatil masjid. Ada dua orang yang sedang berselisih di pojok salah, salah satu pojok dari masjid. tu ilaihima aku berusaha untuk menghampiri keduanya. Balam azal bihima hatta istalaha. Aku masih berada pada keduanya sampai keduanya tadi kemudian berdamai. Faqala Abu Hurairah maka berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa huwa yarani dalam keadaan Abu Hurairah sedang melihat memperhatikan apa yang sedang aku lakukan maka Abu Hurairah menyatakan sami'tu Rasulullah aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man aslaha baina itsnain istaujaba thawabu syahidin Siapa yang menamaikan dua orang yang baru selisih maka diwajibkan baginya pahala pahalanya orang yang mati syahid. Demikian keutamaan-keutamaan melakukan islah bainan nas. Semoga tentunya kita bisa mengambil manfaat, kita pun berusaha untuk bisa mengamalkannya. Itulah penafsiran yang bisa kita dapatkan terkait dengan surat An-Nisa ayat yang ke-114. Kita melangkah pada dalil yang kedua juga surat An-Nisa pada ayat yang berbeda yakni 128. Yang dikutip oleh penulis adalah sepotong ayat yakni wasulhu khair wasulhu yakni damai itu perdamaian adalah khair adalah baik kelengkapan ayatnya Allah Jalla wa'ala menyatakan wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما سلحا والصلح خير وأهدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ayat ini berbicara cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Kata Allah, "Wa inim ra'atun Dan jika seorang wanita khafat min ba'liha yang khawatir akan yang khawatir dari suaminya nusyuzan akan dinusuz. Enam. Seorang istri yang khawatir akan dinusuz oleh suaminya. Apa nusyuz itu? Nusyuz maknanya adalah meninggalkan kewajiban suami istri itu disebut dengan nusyuz. Nah, yang asalnya dari kata nasyaza, nusyuzan. Nas, nasyaza yanshizu atau yansuzu nusyuzan. Yang asalnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Dan mengapa disilakan dengan nusyuz? Karena nusyuz dari kata nasyaza yang sujud nashzan itu terbawa untuk merasa tinggi. Maka jika istri melawan atau mendurhaka suami tadi, maka itu bentuk sikap nusus karena dia ingin merasa tinggi. Nah, maka diistilahkan perbuatan tadi adalah nusus. Nusus bisa dari pihak suami dan bisa pula dari pihak istri. Dari pihak suami seperti bersikap keras terhadap istrinya. Atau juga tidak mau menggaulinya. Dan tidak mau pula mau memberikan haknya. Tidak mau ngasih nafkah entah karena suatu sebab kejengkelan atau kemarahan. Nah, dan sebagainya sehingga suami tadi mungkin memperlakukan seperti itu bersikap keras mungkin sampai memukul dan sebagainya nusyuz sebaliknya dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya minggat enam karena sebab apa? karena sebab problem problem tidak kuat untuk mengatasi tidak terselesaikan masalahnya Jalan satu-satunya dia pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Nah, maka dia keluar dari rumah suaminya. Maka ini bentuk nusus dari pihak istri. Maka teringatlah dengan ayat ini, jika seorang wanita khawatir akan nusus au i'radan atau sikap tidak acuh dari suaminya, suaminya tidak mengindahkan lagi, tidak peduli, tidak lagi mengurusi dia, cuek dan sebagainya. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya perdamaian yang sebenar-benarnya adalah seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi. Rela haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali kepada dia. Ngalah. Istri ngalah kepada suaminya. Kemudian Allah katakan wasulhu khair dan ketahuilah perdamaian itu adalah jauh lebih baik buat mereka. Wa uhdiratil anfususyuh Walaupun manusia itu pada hakikatnya tabiatnya adalah syuhah, kikir, bakhil. Itu tabiat dasar manusia. Salah satu bentuk kekikiran manusia tadi tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas hatinya. Mungkin setengah-setengah ya kurang lebih daripada tidak enak itu dan sebagainya. Tidak ikhlas dari hatinya. Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebagian hak-haknya, maka boleh bagi suaminya menerimanya. Maka Allah katakan Allah bongkar hati manusia wa in wa akhdiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu jika engkau berbuat baik, enam engkau gauli istrimu tadi dengan baik, dan juga memelihara dirimu dari sikap nusyuz dan sikap tidak acuh lagi watattaqu dan kau bertakwa kepada Allah fa innallaha kana bima ta'maluna khabira maka Allah itu maha tahu apa yang kalian kerjakan disebutkan oleh al-Imam An-Nuhas Beda antara nusyuz dengan i'rab. Ya, tadi sudah dengarkan ada kata nusyuz dan setelahnya i'rab. Nusyuz adalah at-taba'ud. Saling menjauhi. Itu nusyuz. Saling menjauhi baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Sedangkan i'rab alla yukallimaha wa ya'nasu biha. Suami tidak mau lagi untuk ngajak bicara kepada dia. Dan tidak pula mengindahkan lagi. Itu i'rab. Di sini kita tahu setelah dijelaskan oleh para ulama beda an-nusyuz dengan al-i'rad. Disebutkan riwayat ini turunnya ber, terkait dengan sebab Saudah binti Zam'ah. Salah satu ummahat al-mu'minin, istri dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah Saudah merasa khawatir akan ditalak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Saudah menyatakan la tutalliquni wa amsikni. Ya Rasulullah jangan kau talak aku dan tahanlah aku untuk tetap menjadi istrimu. Waja'al yaumi minka li Aisyah. Ini sikap ngalahnya saudah. Jadikan hariku, giliranku untukmu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasul SAW terima tawaran tadi dan turunlah ayat fala junaha alaihima Ayyusliha bainahuma sulha was khair maka tidak ada dosa bagi keduanya ketika keduanya mau berdamai dan ketahuilah perdamaian itu jauh lebih baik. Disebutkan juga riwayat dari Sa'id Ibn al-Musayyib bahwa Rafi' bin Khadij Rafi' bin Khadij yang menikahi Khawlah menikahi Khawlah Khawlah itu putrinya Muhammad ibnu Maslamah maka karena suatu sebab yang tidak disukai oleh Khadij oleh Rafiq bin Khadij terhadap Khawlah maka Rafiq bin Khadij berkeinginan untuk menceraikannya, mentalaknya. Maka kata Khawlah, la tutalliquni. Waqsim li ma syi'ti. Jangan kau ceraikan aku dan bersumpahlah padaku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Yang penting jangan kau ceraikan aku. Maka berlangsunglah dari sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat tadi An-Nisa 128 wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan sampai akhir ayat. Nah. Maka syahid dari ayat itu kata wasulhu khair. Antum berikan tanda. Yang dimaksudkan oleh penulis membawakan ayat itu makanya dibawakan sepotong saja yaitu kata wasulhu khair. Damai itu adalah jauh lebih baik. Yang ini lafaz yang sifatnya umum. Yang terkandung bahwa perdamaian pada hakikatnya itu menenangkan jiwa. Karena memang kecenderungan jiwa itu ingin lepas bebas, lapang, tidak ada tekanan, tidak ada ganjalan sana sini, dia plong. Nah, sehingga jiwa menjadi tenang. Wa bihil khilaf dan berakhirnya dari perselisihan, berakhirnya dari khilaf. Maka akan terasa secara jiwa kalau orang sudah berdamai akan terasa lapang. Yang tadinya dunia merasa sempit, tidak enak, ketemu tidak enak, kesana menghindar dan sebagainya. Nah, maka ketika berdamai sudah e, bersatu kembali, sudah hati sama-sama lunak, maka terasalah kepada jiwa khairun alal itlaq maka wasulhu khair damai tadi dikatakan khairun yakni khairun alal itlaq jauh lebih baik memang pada umumnya demikian adanya. Ada pula yang menyebutkan bahwa khairun khairun minal furqah. Ada yang menafsirkan khairun jauh lebih baik di situ adalah jauh lebih baik dibandingkan al furqah. Furqah yakni perselisihan. Fa inna tamadi 'ala al khilaf wasyahna wal mubaghadah hiya qawaid asyar karena terus menerus di atas perselisihan, kebencian, permusuhan adalah pokok-pokok dari kejahatan. Mau sampai kapan terus menerus seperti itu? Taruhlah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, terus apakah betah dia seperti itu? Nah, terganjal dalam hatinya tidak diselesaikan masalahnya. Nah, maka dikatakan fa'inat tamadi 'ala al-khilaf wasyahna wal mubaghadah hiya qawaid asy-syarr. Wa uhdiratil anfusu syuh di mana jiwa itu pada tabiatnya adalah uh, didasari dengan kekikiran Dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullah adalah kekikiran istri berupa nafkah dari suaminya. Nah, suami tidak memberikan nafkah yang semestinya. Itu adalah bentuk kekikiran. Nah, atau juga biqismatin laha ayyamiha atau suami tidak adil giliran terhadap istrinya bagi suami yang ta'addud atau poligami maka tidak adil dia pilih-pilih yang si fulana sekian hari yang ini si fulana satu lagi lebih sedikit harinya karena dia kecenderungannya lebih lama kepada si fulana karena lebih cinta atau kecenderungannya kepada dia dan sebagainya maka itu masuk pada ayat wa uhdiratil anfusus Yang jelas setelah kita dapati bukti keterkaitan uh, bab dengan ayat yang telah disajikan oleh muallif rahimahullah pada ayat tersebut. Kita melangkah pada ayat yang ketiga. ini sengaja bawa kitab agak banyak karena ilmunya di kitab. Ilmunya kita ini kelasnya di kitab, bukan kelasnya ulama. Ya ini di luar kepala ya. Jadi antum jangan kemudian kok oh, ustadznya bawa kitab banyak gini. Enam, tanpa kitab ustadz tidak, tidak bisa ngajar. Ya. Nah, terus terang saja ilmunya di kitab dan ilmu tadi terus kita bisa lihat apa yang langsung dijelaskan oleh mereka para ulama. Berikutnya surat Al-Anfal. Ayat yang pertama. Fattaqullaha wa aslihu bainikum. takwalah kalian kepada Allah wa aslihu dan damaikanlah dzata bainikum sesama kalian. Sekaligus langsung antum berikan tanda bukti terkaitan dengan bab pada kata wa aslihu zata bainikum. Kelengkapan ayat itu Al-Anfal ayat yang pertama Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-anfal, perkara harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qul jawablah sampaikan kepada mereka al anfalu lillahi war rasul bahwa harta rampasan perang itu adalah wewenangnya pembagiannya dari Allah dan Rasulnya milik Allah dan Rasulnya. Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Takwalah kalian kepada Allah dan damaikan diantara kalian. Kemudian diakhiri wa Allah wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu orang-orang yang beriman. Maka pembagian harta pampasan perang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 6. Sehingga tidaklah sepantasnya kemudian sebagian terhadap sebagian yang lainnya merasa merebut atau merampas kepada bagian saudaranya. Ketahuilah itu adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang terakhir yakni surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu fa aslihu بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Hanyalah kata Allah subhanahu wa ta'ala Innama Sungguhnya Hanyalah Al-mu'minun Orang-orang yang beriman itu adalah Ikhwah Adalah bersaudara Fa'aslihu baina akhwaikum Maka kalau kalian tahu bahwa orang yang beriman itu hakikatnya bersaudara fa aslihu maka damaikanlah baina akhawaikum di antara saudara kalian yang tentunya sedang bertikai, sedang berselisih. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun, niscaya kalian pasti akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsirnya bahwa dikatakan orang beriman itu bersaudara yakni fid la bin nasab yakni bersaudara seakidah seiman seagama walaupun dia dari darah yang berbeda dari orang tua yang berbeda tetapi ketika di satukan dengan iman maka jadilah mereka bersaudara. Maka ikhwah di situ fiddin la fin nasab, bukan dalam urusan nasab, jalur keturunan. Maka oleh karenanya dikatakan oleh sebagian salaf ukhuwatuddin din asbat min ukhuwatin nasab persaudaraan yang dijalin di atas akidah yang benar yang sama iman didasarkan karena agama itu jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang terkait dengan hubungan darah dengan nasab ukhuwatud din asbat min ukhuwatin nasab fa inna ukhuwatan nasab tanqati bi mukhalafati din karena persaudaraan yang dijalin karena nasab itu bisa terputus karena beda prinsip, beda iman, beda manhaj dan sebagainya. Wa din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Sedangkan persaudaraan yang dijalin semata karena din maka tidaklah terputus dengan berbedanya nasab Fa'aslihu baina akhawaikum Maka damaikanlah diantara saudara kalian yang berselisih Diterangkan penafsirannya Baina kulli muslimaini takhasama antara dua muslim yang sedang bertikai. Fa aslihu baina akhawaikum penafsiran yang pertama baina kulli muslimain takhasama. Penafsiran yang kedua Bainal Aus wal Khazraj Antara suku atau kabilah Aus dan Khazraj yang saling bertikai cukup lama tidak kurang dari 100 tahun berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dengan izin Allah jalla wa ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam damailah dua suku tadi saling berdampingan kembali 6 disebutkan dalam ayat maka ingatlah terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sudah berada pada jurang yang hampir saja kalian terjerumus padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Nah, maka jadilah dengan itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian bersaudara kembali. Ini penafsiran yang kedua, Al-Aus dan Khazraj. Berdasarkan dari ayat ini, berdasarkan dari ayat ini dan juga dengan ayat sebelumnya sebagai dalil bahwa kaum pembangkang kaum buruh tidak hilang nama tidak hilang keimanan pada dirinya. Nama iman pada dirinya tidak hilang selama dia muslim. Nah, karena Allah Jalla wa ala sebutkan Allah katakan pada ayat itu ikhwah mukminin. Saudara, kalian dalam keadaan beriman tadi bersaudara. Dalam keadaan yang ada imannya tadi dia ada bentuk-bentuk pembangkangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sebutkan dengan nama ikhwah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya yang mana beliau qudwah, beliau suri dan dalam peperangan terhadap ahlul bughah, pembangkang yang berlangsung pada perang Jamal dan Siffin Beliau pernah ditanya amusyrikunahum apakah mereka lawan kita itu adalah kaum musyrikin? Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? La, bukan. Minasyirki farru termasuk bentuk kesyirikan tatkala mereka melarikan diri. Ditanya lagi beliau amunafiqun apakah beliau orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, la bukan juga Li'annal munafiqin la yadhkuruna Allah illa qalila. Karena orang munafik itu salah satu cirinya tidaklah menyebut nama Allah Jalla wa ala kecuali hanya sedikit sekali. Kemudian beliau ditanya lagi, "Fama haluhum?" Maka kalau begitu siapa mereka? Bagaimana kondisi mereka kalau bukan musyrik, bukan juga munafik? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ikhwanuna bagau alaina mereka masih tetap saudara kita dalam kondisi mereka membangkang terhadap kita. Maka Allah Jalla wa alam dengan kasih sayangnya masih menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari pembahasan pada ini nanti bi'idnillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.